Dan kita meyakini dengan lubuk hati kita yang paling dalam bahwasanya keseluruhannya adalah datang dari sisi Allah. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Kemudian kemudian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita secara khusus Tak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tak akan mampu untuk menghinggapinya. Nikmat yang paling terbesar yang Allah anugerahkan subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia yang patut untuk kita sebagai hamba yang diberikan anugerah tersebut untuk mensyukurinya paling pertama adalah nikmat iman. 6. Nikmat keimanan. Karena dengan keimanan itulah kita bisa membedakan bahwasanya ini adalah baik atau buruk. Ini adalah jalan hidayah atau kesesatan Kemudian nikmat yang berikutnya juga adalah nikmat mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan begitu banyak orang mungkin yang masuk ke dalam lingkaran keimanan, namun belum tentu Allah menggerakkan kepada dia untuk mengenal sunnah. Kemudian nikmat yang berikutnya juga adalah nikmat menuntut ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu Wa Taala dan itu dengan <clears throat> cara istimroriyah berkesinambungan Alhamdulillah di tempat kita ini di majelis kita ini di lokasi kita ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita enam majelis taklim yang bisa kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap saatnya. Dan termasuk nikmat dari Allah Tabaraka wa taala yang belum tentu Allah berikan kepada kebanyakan dari hamba-hambanya. Nikmat menuntut ilmu sebabnya kita ketahui bahwasanya itu adalah menempuh jalan para nabi dan rasul sebagaimana yang datang dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama syaral anbiya lam nuwarithu dinaron wala dinaron wal dirhaman wala dinaron innama nuwarithul ilm faman akhadahu akhadahu bihaddin wafir Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kami segenap para nabi tidak mewariskan mata uang emas, mata uang perak. Yang kami warisi adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut sungguh dia telah mengambil warisan dengan sebaik-baik pengambilan. Nah, penuntut ilmu, mengkaji ilmu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu berarti orang tersebut berada di atas jalan para nabi dan rasul. Demikian juga jalan-jalan menuntut ilmu adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga. Dan itu kita ketahui oleh setiap penuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan mudahkan bagi dia dengan jalan tersebut untuk sampai kepada syurga, menuju kepada syurga. surga. Allah fikum jami'an menuntut ilmu adalah jalan yang paling pintas, singkat mengantarkan kepada syurga. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya banyak. Mungkin masing-masing orang menilai kebaikan yang datang dari Allah berbeda-beda. Namun ternyata di antara kebaikan yang paling baik adalah ilmu pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada itu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki bagi dia kebaikan, Allah akan mudahkan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Kemudahan banyak, termasuk kemudahan dalam hidup. Memiliki anugerah harta yang Allah anugerahkan kepada dia memiliki keluarga yang enam saling mencintai dan menyayangi, memiliki fasilitas hidup yang mendukung ibadah dia. Namun hal itu tidak termasuk dari kebaikan yang paling puncak. Yang paling puncak adalah apa yang Allah sebutkan kepada kita di sini atau enam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi kepada kita di sini. Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Artinya ketika seseorang mungkin membandingkan hidupnya dengan orang lain, Seandainya pun dia hidup dalam keadaan miskin, orang lain kaya, namun dia punya pemahaman terhadap agama, orang lain tidak, dia orang yang baik. Dibandingkan diri dia dengan orang lain. Mungkin orang lain hidup dengan serba ada, dia tidak. Namun dia punya pemahaman terhadap agama, sedangkan orang lain tidak. Dialah orang terbaik. Berdasarkan hadis yang barusan kita baca. Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jamin untuk merealisasikan apa yang kita singgung sekilas dari hadis-hadis di depan. Nah, untuk itulah kita berusaha untuk tetap menjaga kebaikan tersebut, kebaikan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap nam meniti jalan yang mengantarkan kepada surga kita. Demikian juga mempertahankan posisi kita sebagaimana posisi para nabi dan rasul yakni menempuh jalan-jalan ilmu ada sebuah kitab di depan kita ini yang kita akan lanjutkan sebagai lanjutan dari kitab yang sebelumnya yang telah kita selesaikan. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih satu bulan dari kitab milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Qasidatul Lamiyah. Nah, alhamdulillah kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena rajinnya kita. Kesemuanya itu anugerah dari Allah taala. Sebagaimana telah kita sepakati bersama setelah kita selesaikan kajian dengan materi akidah, kita akan lanjut dengan kajian manhaj atau dengan metode dakwah. Datang sebuah kitab di depan kita ini, barakallahu fikum jami'an. Masing-masing sudah punya di tangannya mungkin. 6. Judul kajian tersebut adalah Ma'alimu Dakwati Ahli Sunnah. Nah, Ma'alimu Dakwati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Akan kita dapati nanti dari mukaddimah yang dibawakan oleh sang penulis dan beliau adalah Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Beberapa bulan yang kemarin atau tahun yang lalu tepatnya beliau sempat mengunjungi Indonesia. Nah, dengan kunjungan dakwah yang diutus oleh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Alhamdulillah keberkahan yang didapati kita akan baca nantinya dari mukaddimah yang sampai penulis bawakan sebelum beliau masuk pada inti dari judul kitab ini. Dari sum dari judul yang tertera di judul sampul, Ma'alimu Dakwati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Artinya barakallahu fikum jami'an. Begitu banyak pihak yang memiliki dakwah atau seruan baik itu per individu ataupun per golongan. Baik itu per seorangan ataupun per komunitas. Masing-masing ambil andil dalam seruan dan berdakwah. Ini syaitan iblis alaihi la'anatullah juga berdakwah. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Kata Allah Tabaraka wa taala sesungguhnya syaitan bagi kalian wahai anak cucu Adam adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Lanjut ayatnya kata Allah, "Innama yada'u hizbahu" sesungguhnya saja dia yakni syaitan menyeru, mengajak, mendakwai hizbahu kelompoknya liyakunu min ashabi sair agar mereka menjadi penduduk neraka. Jadi syaitan berdakwah menurut ayat yang barusan kita baca. Nah, syaitan berdakwah. Kemudian barakallahu fikum jami'an. Demikian juga ahlul batil dengan warna-warni kebatilan, dengan macam ragam jalan-jalan kebatilan juga berdakwah. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari hadis yang panjang, namun di antara potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, fahal ba'da dal khair min syar, ya Rasulullah, apakah masih ada kejelekan setelah kebaikan yang ada ini? Ya Allah datangkan Islam dan itu adalah kebaikan. Apakah ada setelah kebaikan tersebut kejelekan? Kata Rasulullah yang antara beliau adalah na'am du'atun ila abwadi jahannam man ajabahum qadabuhum fiha. Iya betul masih ada kejelekan yaitu para dai, para penyeru, para pencerama, pendakwa yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam barang siapa yang menjawab seruan mereka mereka pun akan mengajak mereka sama-sama masuk ke dalam neraka du'atun ila abwabi jahannam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada para pendakwah dai yang menyuruh kepada neraka jahanam waliyadzubillah Demikian juga Fir'aun alaihi la'natullah orang yang paling durhaka kepada Allah di permukaan bumi datang berita dengan begitu jelasnya gamblangnya di dalam Al-Qur'anul Karim juga mengaku dia adalah dai dia mengaku adalah dai kata dia dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita ma'urikum illa ma'aro wa ma'ahdikum illa sabila rosyad. Kata Firaun kepada kaumnya, alaihi la'natullah, "Ma urikum illa ma ara." Aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali inilah yang aku anggap benar. Wa ma ahdikum dan tidak aku berikan petunjuk kepada kalian. Jadi mengaku, dia, dia mengaku bahwa saya diberikan petunjuk. Dia menceramah, dia mendakwa, dia mengajak. Illa sabilar rasyad dan dia mengaku ini adalah jalan yang terbaik. Jadi aku ajak kalian wahai kaumku ke jalan yang terbaik. Di Firaun alaihi la'natullah juga dai. Nah, Tip, ikhwan kiram, begitu banyak dai, begitu banyak penceramah baik itu per individu ataupun per golongan, baik itu per seorang ataupun per komunitas. Nah, tip. Namun bagaimana cara membedakan bahwasanya yang ini baik, yang ini salah, yang ini betul, yang ini keliru? Oleh karena itu, tulisan ini secara global menerangkan tentang hal tersebut bahwasanya dakwah al-haq punya simbol-simbol, punya ciri-ciri, punya karakteristik. Ini ciri khas. Yang mana ketika satu dakwah tersebut ada ciri-ciri yang akan kita kaji dalam buku ini insyaallah taala biidznillah. Ketika satu dakwah ada tanda-tanda tersebut berarti kita bisa nilai bahwa itu adalah dakwah al-haq. Ketika kosong dari tanda-tanda ini, simbol-simbol ini, karakter ini dan ciri khas ini berarti itu cuma pengakuan dakwah yang tidak betul. Jadi kajian ini seperti itulah. Nah, alurnya seperti itu mungkin rangkumannya sebelum kita membaca lebih detail dalam tab buku beliau ini. Artinya begitu banyak dalil di hadapan kita, ada iblis berdakwah, Firaun berdakwah, ahlul batil berdakwah. Kesemuanya mengaku di atas al-haq. Untuk bisa membedakan bagaimana caranya, karena masing-masing mengaku dia adalah al-haq. Firaun sudah mengaku dia adalah al-haq. Nah, iblis pun ketika mengajak bapak kita, nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Hawa juga dia mengatakan kepada Nah, dengan godaan dia yang begitu licik, dia mengatakan, <clears throat> Aku menasehati kalian. Nah, ajakan iblis kepada bapak kita. Dia mengatakan maksudnya aku nasihati kalian. Eh, dengan bentuk seperti ini, mengajak berdakwah dan seterusnya. Tapi tentu perlu berpanjang lebar pada kalau fikum jami'ah. Langsung saja kita masuk pada mukadimah yang kita, yang kita inginkan dari cetakan di depan kita ini pada kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah yang dari halaman-halaman awal antum bisa lihat sendiri bahwasanya ini diberikan takdim, diberikan rekomendasi oleh Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri Habibullah artinya buku ini nah, bukan tidak ragu untuk kita mengkajinya kita baca berkata Syekh Allah Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi hafizahullahu taala bismillahirrahmanirrahim langsung ke halaman ke-8. Mukaddimah di halaman ke-8. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setelah beliau memulai dengan khutbatul hajah, memuji Allah Rabbul Alamin, Nah, mengirim salawat dan salam kepada sebaik-baik para nabi dan para rasul. Yang mana beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga salawat dan keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat beliau seluruhnya. Kemudian masuk pada mukaddimah. Fahadihi ba'dul ma'alimi an da'wati ahli sunnati wal jamaah. Hadihi da'watul mubarakah. Ini adalah sebagian dari simbol-simbol dakwah ahlu sunnah wal jamaah. semacam alamat atau tanda yang mana ketika suatu dakwah mengaku dia adalah ahlu sunnah sudah kebawakan bahwasanya ahlu sunnah hendaknya memiliki ciri karakteristik dan simbol ini diantaranya ketika ada yang mengaku ahlu sunnah kemudian kosong dari karakter ini kosong dari simbol-simbol ini oh berarti cuma mengaku-ngaku nah ketika satu dakwah mengaku ahlu sunnah kemudian ada simbol-simbol ini pada diri dia dialah ahlu sunnah wal jamaah ini adalah sebagian dari simbol-simbol tentang dakwah ahlu sunnah wal jamaah dakwah yang berbarokah nah dakwah ahlu sunnah dakwah yang berbarokah maka datang dari ucapan Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi dia mengatakan bahwa nah ida wujudat Da'watul haqqi fi baladin fahiya ayatun min ayatillah. Aku kama kola. Ida wujidat da'watul haqqi fi baladin fahiya ayatun min ayatillah. Apabila dijumpai dakwah al-haq di satu negeri, maka itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, karena berdasarkan apa yang telah terdahulu pengalaman dan sejarah yang mencatat, dakwah sudah belum tentu memenuhi seantero bumi. Terkadang ada sebagian tempat, terkadang sebagian tidak ada. Terkadang di sebagian waktu ada, sebagian waktu juga tidak ada. Nah, nanti ketika ada di satu negeri, di satu waktu tertentu dakwah al-haq, dakwah al-sunnah wal jamaah itu anugerah dari Allah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya hadhihi da'watul mubarakah. Ini adalah dakwah yang berbarokah. Nah, dakwah sunnah adalah dakwah yang berbarokah. Makanya ketika ada di satu negeri barakallahu fikum jami'an dan kita ada di negeri tersebut patut bersyukur. Nah, gunakan kesempatan tersebut karena belum tentu datang dua kali kesempatan dalam dalam enam kehidupan kita. Kalau ada dakwah sunnah di satu negeri dan kita mampu untuk ke negeri tersebut atau kita tinggal di negeri tersebut, nah, tempuh jalan tersebut dijaga dan dipelihara. Karena antum tahu tentang hadis Abdullah bin Amr bin As dalam eh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Merupakan simbol dari dakwah adalah pertama keberadaan seorang alim dan wanti-wanti Nabi Hasan telah mewanti-wanti bahwasanya kepergian dakwah bisa jadi dengan kepergian seorang alim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yakbidu ilman tizaan min suduri rijal, walakin yakbiduhu biqabdil ulama' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan cara mengangkat dari dada-dada para pemikul ilmu, namun dengan cara mewafatkan ulama. Jadi ketika ulama wafat, hilang ilmu, hilang dakwah. Atau hilangnya ilmu juga bukan cuma dengan wafatnya para ulama, entah dia berpindah ke tempat yang lain, negeri yang lain dan itu juga merupakan musibah bagi orang yang tinggal di tempat tersebut karena hilang ilmu di tempat tersebut, hilang dakwah di tempat tersebut. Dakwah mubarakah, dakwah ahlu sunnah, dakwah yang membawa keberkahan. Allatihiya da'watu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya da'watu sahabatil kirami radhiyallahu anhum wa Tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dakwah yang berbarokah. Kemudian beliau menerangkan Kenapa dikategorikan dakwah yang berbarokah? Karena dakwah ini adalah dakwah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah para sahabat yang mulia, semoga Allah meridai mereka semuanya, serta dakwah para tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Jadi dakwah ahlu sunnah adalah dakwah orang-orang baik, orang-orang soleh mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang mengikuti Rasulullah SAW dengan sejati yang mereka adalah para sahabat dan seterusnya. Artinya ini pujian, sanjungan bagi dakwah Rasulullah bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah yang dipikul oleh Rasulullah yang dianut oleh para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Artinya ini motivasi. Ayo sama-sama kita masuk dalam dakwah ahlu Karena ini adalah dakwah orang-orang soleh yang terdahulu yang sekarang dan yang akan datang. Wa in kana da'watu ahli sunnati walhamdulillah qad arafaha an-nas annaha da'watu khairin wa rahmatin arafaha al-qasi wad-dani. Meskipun dakwah ahli sunnah segala puji bagi Allah, umat manusia telah mengetahuinya. Nah, bahkan di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, ikhwanul kiram, Ketika nah mereka mendengar bahwasanya ini adalah dakwah sunnah. Nah, terbetik dalam pikiran mereka bahwasanya ini adalah dakwah yang yang memikul di dalamnya sunnah Rasulullah saw. Alaihi Wasallam nanti akan datang secara terperinci bahwasanya dakwah tersebut insya Allah kebaikan. Orang yang memikul yang masuk dalam dakwah tersebut juga orang-orang yang baik, bukan orang yang selalu membuat kerusuhan, nah keributan. Artinya ini ini sudah menjadi suatu simbol bahwasanya ketika mengatasnamakan kami dakwah sunnah. Nah, orang pun tahu bahwasanya oh, kalau begitu orang-orang baik di dalamnya. Namun ini akan datang nanti bahwasanya bukan cuma sekedar mengatakan bahwasanya aku aku sunnah, aku sunni, aku salafi. Akan datang nanti bahwasanya begitu banyak orang mengaku hal tersebut ternyata cuma sekedar pengakuan. Makanya butuh untuk menerangkan tentang apa ciri-cirinya. Umat manusia telah mengetahuinya bahwasanya ini adalah dakwah kebaikan, dakwah kepada kasih sayang. Arafahal qasi waddani. Orang yang jauh ataupun orang yang dekat telah mengetahuinya. Nah, orang yang jauh, orang yang dekat telah mengetahuinya. Bahkan ikhwan kiram bisa dikit menceritakan ada satu kisah bahwa di zaman Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika beliau memiliki markis ketika itu Nah, datang beberapa beberapa intelijen baik itu dalam dan luar negeri datang dengan dengan maksud untuk memata-matai untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan dakwah di Damaj. Nah, awalnya tidak diketahui bahwa dia adalah semacam intelijen yang diutus oleh satu badan intelijensi tertentu dan tak lama kemudian datang, dia datang sendiri mengakui. Dalam keadaan orang tak satu pun yang mengenal dia. Datang ke hadapan Syekh Mukbil sambil mengatakan bahwasanya wahai Syekh sebenarnya aku adalah utusan dari intelijensi badan intelijensi tertentu. Nah, dan sekarang aku telah mengetahui tentang dakwah halusunnah seperti apa dan aku bagian dari dakwah halusunnah. Artinya dia sendiri bertobat. Tadinya datang untuk mematai-matai. Nah, masuk sendiri lihat dakwah halusunnah isinya hanya mengkaji kitab dan as-sunnah keseharian mereka dan demikian tidak ada mencela pemerintah, tidak ada mengkafirkan kaum muslimin. Itu dakwah lusun adalah dakwah kebaikan. Semua orang mengenalnya. Yang jauh dan juga yang dekat. Dan hal yang sama juga terjadi di zaman Syekhun Yahya, tapi hadir ketika itu dan mengenal juga orangnya yang nah, dia mengaku dia adalah ini setelah beberapa waktu yang dia lewati dia menyamar semacam jadi santri di di Nam di Markis dan dia memberitahukan di akhir sebelum dia pergi meninggalkan tempat tersebut dia mengatakan dia adalah mukhabarat wartawan yang hanya ingin mencari berita yang mungkin bisa dijadikan sebagai berita yang update <clears throat> yang mungkin bisa melariskan nah berita yang akan dia muat namun dia mencari kejelekan apa yang bisa kita kita muat di sini tidak ada Isinya adalah setiap hari. Nah, para tulab, para santri menghafal Al-Quran, menghafal hadis, keseharian mereka mereka. Nah, malam sholat malam, siangnya berpuasa dan seterusnya. Kejelekan apa yang bisa di, diberitakan dari Damas tidak ada. Akhirnya dia sendiri mengakui bahwasanya tadinya aku wartawan. Nah, sekarang aku mau pergi minta izin. Ya, dengan sopannya dia mengatakan demikian, aku pergi minta izin dan aku tidak dapati kejelekan di nah di tempat ini. Dakwah sunnah dakwah kebaikan. Dan orang yang masuk ke dalam dakwah sunnah juga adalah orang-orang yang baik. Kita akan baca selengkapnya. Kata beliau berikutnya, Bima fihim ikhwanun al-mas'ulun, Allah wa iyyahum likulli khair. Wa ala rasihim rais Ali bin Abdullah bin Salih, hafidhullahu wa ra'a. Alladhi intasharati sunnatu fi ahdihi. Nah, termasuk di dalamnya ya orang yang mengenal dakwah sunnah dengan kebaikan adalah para pemimpin, pemerintah, pemangku jabatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kepada mereka, kepada seluruh kebaikan. Sambil pada <clears throat> barisan terdepan, yakni sang presiden, presiden uh, Yaman ketika itu, namun dia telah meninggal, dibunuh oleh Syiah, di peperangan Syiah. Dia adalah Ali bin Abdullah bin Saleh. Terkait di di di, di nam dinamai dengan Ali Rais Ali Abdullah Saleh. Yang mana tersebar dakwah sunnah di eranya di masa kepemimpinannya dia bersama dengan Presiden Soeharto di zaman kita. Nah, kalau tidak salah dia memimpin memimpin Yaman kurang lebih juga sekitar 30 tahunan. Nah, sampai terakhir dia meninggal terbunuh. Namun dia orang yang yang yang menghormati nah barakallahu hukum jami'an, menjunjung tinggi, menghargai posisi Syekh Mukbil sebagai seorang alim sunnah. Bukan pada beberapa keadaan terkadang dia minta semacam nah musyawarah dalam <clears throat> masalah-masalah kepemerintahan. Karena dari satu kabilah yang sama, Syekh Mukbil rahimahullah taala dari Hamdani termasuk kabilah besar di Yaman yang Syekh Mukbil menisbahkan diri ke situ. Demikian juga dari enam presiden ini Ali Abdullah Soleh dari satu kabilah yang sama. Fakat qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah, sungguh guru kami yakni Al-Wadi'i Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah berkata, "Man tasyarati sunnah bi misli man tasyarat fi ahdil akh ar-rais hafizahullah." Tidaklah tersebar dakwah sunnah seperti tersebarnya di era kepemimpinan saudara kita sang presiden yakni Ali Abdullah Saleh hafizahullah ketika itu masih hidup. Jadi ulama-ulama di Hijaz, ulama-ulama di Saudi, Madinah dan Makkah mengakui bahwasanya ikhwan kiram dakwah sunnah khususnya di Yaman, nah dakwah sunnah yang terbilang besar. Yang paling pertama kali mempopulerkan dakwah sunnah di Yaman yakni Al-Imam Abdul Razak, gurunya Imam Ahmad. Era kedua atau taib abad kedua Imam Abdul Razak Abu Bakar Abdul Razak As-Sun'ani. Kemudian setelah itu ada juga nah seorang ulama namanya Ma'mar bin Rashid juga ulama yang besar. Kemudian setelah itu juga Al-Imam Asy-Syaukani atau sebelumnya lagi Sun'ani dan pemilik buku Subulus Salam atau nama maksud kami uh, ya Syara Bulughul Maram. Kemudian mereka mengakui bahwasanya di era kita juga sekarang ini ada dakwah besar, dakwah sunnah yang hidup di zaman kita sekarang ini juga yakni dakwah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Hanya saja di antara sekian banyak imam yang sempat menghidupkan dakwah sunnah di negeri Yaman, mereka semuanya mengakui bahwasanya tidak sebesar dakwah Syekh Mukbil. Arti apa? Dakwah Syekh Mukbil lebih luas. Dakwah Syekh Mukbil lebih luas. Cakupannya, jangkauannya. Di zaman imam-imam sebelumnya, sama-sama kita ketahui bahwasanya nah, dakwah dakwah sunnah artinya orang-orang yang datang berguru ke imam-imam yang tadi kita sebutkan hanya sebatas negeri-negeri Islam saja. Negeri-negeri Islam saja, Baghdad, Irak. Nah, namun di zaman Syekh Mukbil bahkan bahkan kalau kalau kita sering mendengar berita bahwa di New York di Amerika ada masjid namanya Masjid Imam Mukbil di Amerika. Artinya belum pernah kita jumpai di di zaman imam-imam sebelumnya yang dakwanya mencak, sampai ke sana. Pada kita hitung di di masa-masa Syekh Yahya kita menghitung bahwasanya jumlah negara atau enam eh, penduduk yang datang dari beberapa negara, total negara yang pernah kita hitung sekitar 54 negara di seluruh benua di dunia. Yang itu belum tentu kita dapati di enam zaman imam-imamnya sebelumnya. Ada dari Rusia, dari Cina, dari bahkan al-muhim di belahan bumi dari lima benua yang ada seluruhnya pernah. Australia pun ada ketika itu. Intinya di sini kita hanya membenarkan atau membawakan sekilas berita dari pembenaran akan apa yang diucapkan oleh Syekhuna atau nama Syekh Yahya Atib eh, Syekh uh, Mukbil bin Hadil Wadi tentang dakwah ahlu sunnah tersebar di zaman beliau yang belum tentu tersebar di zaman-zaman imam sebelumnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh Abu Bakar bin Abdul Razzaq bin Salih bin Ali An-Nahmi Habibullah. <clears throat> Fakat arafuha tamam al ma'rifah anna da'watun mubarakah wa da'watun ni'matin wa rahmatin lil mujtama' kakul. Mereka seluruhnya telah mengetahui dengan sebaik-baik pengetahuan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang berbarokah. Dakwah sunnah adalah dakwah yang isinya nikmat, kasih sayang kepada <clears throat> kepada masyarakat seluruhnya. Nah, kepada seluruh lapisan lapisan masyarakat baik itu yang berada di Mat sendiri sebagai sentral dari dakwah Ahlussunnah ketika itu <clears throat> atau secara umum naam dakwah menyebar ke seluruh penjuru Yaman. Bahkan dari Damaj, bahkan dari Yaman, naam dakwah Syekh Mukbil dakwah sunnah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka telah mengatakan bahwasanya itu adalah dakwah yang berbarokah. Tip. Laisa fiha thawrat wa laisa fiha kilabat. Tidak ada di dalamnya kudeta, tidak juga adanya penggulingan kekuasaan. Yang bisa jadi ini dijumpai pada dakwah-dakwah yang mengaku sunnah, namun seperti ini perbuatan mereka. Nah, ikhwan muslimin juga mereka mengaku ahlu sunnah. Namun diprotes keras oleh al-imam al-albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau bahwasanya bagaimana mungkin dakwah ikhwan muslimin dikatakan dakwah sunnah, sedangkan 50 tahun terakhir ini mereka memerangi dakwah sunnah. Wailah di dalam bukan muslimun terdapat ini yang boleh sebutkan di sini terdapat kudeta, terdapat penggulingan kekuasaan dan fakta yang membuktikan akan hal tersebut. Walaysa walaysa fiha tafjirat, walaysa fiha iktiyalat, walaysa fiha intikhabat. Ya di dalam dakwah sunnah juga tidak terdapat di dalamnya pengeboman, tidak juga terdapat penculikan, tidak juga terdapat di dalamnya pemilihan umum hal-hal yang merupakan konotasi negatif. Beliau semua nafikan. Dakwah sunnah tidak ada itu. Tidak ada kudeta, tidak ada nam terjun dalam panggung demokrasi, tidak ada. Dai ahlu sunnah tidak ada ikut berebutan kursi. Walaysa fiha mudaharat wa masirat walaysa fiha idrobat walaysa fiha tisosot walaysa fiha muzahamat alal manasib wal qarasi dikatakan juga di sini bahwasanya enam dakwah sunnah tidak ada demonstrasi tidak ada unjuk rasa tidak ada turun ke jalan tidak ada orasi tidak ada nah mengambil pajak Lalu sunnah mengingkari pajak apalagi yang diambil dari kaum muslimin di dalamnya juga tidak ada perebutan kekuasaan. Tidak ada ikut ambil-ambil dalam memperebutkan kursi dan juga posisi. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada. Bersih dari hal-hal yang barusan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak An-Nahmi. Jadi apa yang mereka mau mau curigai dari ahlu sunnah? Tidak ada. Tidak ada minta harta umat. Tidak ada mau merongrong pemerintahan yang sah. Tidak ada juga nah mengkafirkan kaum muslimin lah wala membuat mereka takut dengan dengan cara taib kudeta, pengeboman dan semisalnya. Tidak juga terjerumus dalam fitnah terorisme. Alhamdulillah. Nah, sekilas setelah kita membaca apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini barakallahu fikum jami'an, kemudian kita bagian daripada dakwah Ahlus Sunnah kita patut bersyukur. Maksudnya Allah memilih salah satu di antara pemikul dakwah sunnah adalah Nah, kita-kita ini. Nanti begitu banyak orang di luar sana yang kenapa Allah tidak pilih mereka? Mungkin kalau dilihat dari sisi rajinnya mereka, nah, ibadah, mungkin dari sisi akhlak dan adab mungkin lebih bagus daripada sebagian kita. Tapi kenapa Allah pilih kita untuk masuk dalam dakwah yang begitu berbarokah ini? Tidak ada seluruh kejelekan yang disebutkan di depan, nanti patut bersyukur. Nah, patut bersyukur. <clears throat> Baru baru sekilas tentang mukadimah kita baca, alhamdulillah sudah membuat kita termotivasi bahwasanya dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang hak, dakwah yang dicintai. Nah, bahkan bukan cuma bagian daripada pemikul dakwah sunnah, orang di luar pun senang, senang dengan dakwah sunnah. Nah, karena tidak ada gangguan yang mereka dapati dari dakwah sunnah. Wal waqi usyahidun bidalik dan fakta realita sebagai bukti akan hal tersebut. Dakwah sunnah adalah dakwah yang nah, menyeru kepada kebaikan. Nah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah telah kita ambil sebagian daripada atau sekilas akan mukodimah yang penulis bawakan. Insya Allah kita akan lanjut pada uh, kajian kali berikutnya masih berkaitan dengan hal-hal yang beliau sebutkan tentang ciri khas dari dakwah sunnah.